dan pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kitab telah Ahkam dari hadis-hadis rangkuman ringkasan dari Sahihain Sahih Bukhari wal Muslim. Pada kesempatan yang telah lalu telah panjang lebar kita membahas masalah tahiyatul masjid dan an-nahyu anil kalami salat tentang sholat tahiyatul masjid dan dilarangnya berbicara ketika sedang sholat ketika sedang sholat dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan masih hadis-hadis babul jami atau kitabul jami bab yang mencakup semuanya dalam masalah yang berkaitan dengan sholat insya nanti kita akan ya masih banyak sekali pembahasan-pembahasan hadis-hadis yang menjadi dalil tentang eh, masalah-masalah sholat sampai nanti kita akan membahas kaifiyatu as-salat insyaallah taala kaifiyatu tasyahud dan lain sebagainya satu persatu kita telah baca hadisnya dan sedikit masalah telah kita bahas tetapi kan terus kita akan membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkhususnya berkaitan dengan sholat. Insya Allah hari ini kita akan membahas hadis yang selanjutnya yaitu hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dan hadis Anas bin Malik. Ya. Yang kedua, hadis ini membahas pembahasan tentang bab yang membahas al-ibradu fi dhuhri musyadatil Harbi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang menunda sholat ketika terik panas matahari dan yang kedua nanti akan kita bahas tentang kodo sholat al hati wa ta'ajim mengkodok sholat yang tertinggal dan menyegarkannya Baik dua hadis Abdullah bin Umar dan hadis Anas bin Malik dicantumkan oleh muallif dalam rangka membahas pembahasan tentang tabrid. Tabrid itu menunggu dingin. Ibrot menunggu dingin ketika cuaca panas. Jadi di antara royat atau tujuan sholat Yaitu agar tercapai dalam sholat tersebut kekhusuan Khusuk Ketenangan ketika menjalankan sholat Ketika menjalankan sholat Maka di sana ada masalah khusus Ketika Syiddatul har Artinya ketika cuaca sangat panas cuaca sangat panas. Yaitu apa? Yaitu yang terdapat dalam hadis ini. Ya, hadis ini tertulis di sini 109, tapi kata normalnya berbeda-beda. Yaitu hadis An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal Beliau bersabda, "Idza ishtaddal harru fa'abridu 'anis salati." Fa inna shiddatal harri min qayhi Min qayhi Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika panas sedang menyengat, beridu anis sholat Maka tunggulah Agar dingin Anis sholat daripada sholat Jadi sholatnya maksudnya Nunggu dingin dulu Fa'in nasidatul harri Min fa'in jahannam Katanya sesungguhnya syiddatul harri panas yang sangat cuaca yang sangat panas min qayhi jahannam termasuk min fayhi jahannam termasuk daripada hembusan jahannam api neraka ya nanti hadis yang kedua hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kunna nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri pada panas yang sangat sangat panas cuaca yang sangat panas Faidalam yastati ahaduna ayyumakkina jubhatahu jabahatahu apabila kami atau mereka lam yastati tidak mampu atau salah satu kami dari dari kami itu tidak mampu untuk meletakkan dahinya di bumi di tempat sujud maksudnya bas atau baru falsa jaga alaihi mereka ataupun kami membentangkan kain ya di atas bumi yang panas atau lantai yang panas fasajada alaihi dan bersujud di atas kain tersebut. Dalam hadis ini ada dua yang disampaikan, nanti kita sedikit sedikit membahas daripada kandungan hadis tersebut. Ya. Sebagaimana hukum asal al mubadaratu fi al khair itu adalah sangat dianjurkan ya untuk bersegera melakukan ibadah kebaikan itu adalah dianjurkan apalagi sholat rawatib sholat fardu kan Rasulullah saw Alaihi Wasallam sebaik-baik sholat ya afdalus sholat di awali waktu yang sebaik-baik sholat adalah di awal waktunya di awal waktunya akan tetapi dengan pembahasan ini menunjukkan adanya kekhususan menunjukkan adanya kekhususan dalam kondisi tertentu ya. yaitu ketika terkhusus ketika sedang ada terik matahari yang sangat panas tentunya sholat duhur ya sholat duhur. Nah, sudah syaddal haru ketika panas yang terik, itu anis sholat. Tunggu sholatnya sampai dingin. Maksudnya tunggu ketika cuaca dingin. Abridu ya. Abrid maksudnya tunggulah sampai waktu dingin. Ketika sholatnya ketika gak dingin dulu, tidak sedang panas-panas, tetap sholat ada. Ini min rahmati syar'illah, termasuk rahmat daripada syariat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidak memaksakan ketika sedang panas. Ya, itulah e, daripada kemudahan ya, kemudahan agama kita. Adanya kekhususan-kekhususan yang dari Allah Subhanahu wa taala sampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam masyakoh kesulitan ya terutama ketika sedang terik matahari sedang terik matahari artinya di sini mempunyai hukum dibolehkannya atau disunahkannya untuk menunda waktu sholat ini tidak menafikan keutamaan atau sholat di awali waktiha karena ini ada kekhususan nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang terik panas matahari maka abri itu didinginkan nunggu cuacanya dingin cuaca dingin tidak panas banget nah di sini yang apa namanya menjadi kekhususan adalah abri itu boleh menunda sholat ketika sholat terus dalam kata wa inna syiddatal harri sesungguhnya panas yang sangat terik tentunya ini adalah di dunia. Permasalahan syiddatul hari karena sholat itu di dunia. Akan tapi di sini diibaratkan apa? Min qayhi jahannam. Min fayhi jahannam. Termasuk daripada hawa neraka. Ya. Min qayhi jahannam. Nah, kata min ya, yang berarti kita artikan termasuk atau diantara. kalau min dalam bahasa Arab itu ada dua yang berarti dari gitu ya ada min lil jins lil jins, lil jins artinya yang menerangkan sejenis ya. sejenis artinya kalau sejenis kan berbeda gitu kan ya antara satu dengan yang jenis yang disebutkan itu berbeda ini arti kata min yang pertama lil, lil jinsi kalau yang kedua dalam bahasa ada yang litab'id. Litab'id adalah min yang artinya sebagian. Ya. Misalnya saya sebutkan eh, apa ya namanya? baro mimbaro minal masjid. Sesungguhnya mimbar itu bagian dari pada masjid. Berarti mimbar ini termasuk bagian daripada masjid sebagian daripada masjid ya. ini tabi'in tapi kalau saya katakan eh, misalnya apa ya saya katakan bahwasanya eh, al baitu sebuah rumah sebuah apa namanya musola misalnya al musola minal masjid tempat sholat itu bagian daripada masjid nah, ini artinya jenis ya, jenis daripada masjid ya, katakan lapangan lapangan itu kan musola minal masjid bagian daripada masjid akan tapi bukan hanya sejenis saja, bukan bagian daripada masjid. Berarti musola pun masjid itu enggak. Nah, itu min dalam masalah. Dalam kata ini, dalam hadis ini, min syiddati faihi jahannam. Arti min di sini maksudnya adalah bukan lil jinsi. Apa? Bukan lil tab'id, tapi lil jinsi. Sejenis itu maksudnya. Bukan bagian raka jahannam Berarti kalau kita maksudkan faihi jahannam ketika di dunia ini, oh, berarti ini raka jahannam lagi mengembus ke dunia itu bukan. Ini jangan disalahkan ya. Jangan. Min di sini lil jenis, sejenisnya. Jenis daripada Faihi jahannam hembusan api neraka seperti dalam sebuah hadis ya. Hadis ini yang diriwayatkan Hasan karena itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Mizzi ketika Aisyah mengatakan e, man arada ayyasma khariro al-kautsar falyaj'a usbu'aini fi udhunaini Kata Aisyah, barang siapa yang pengen melihat atau mendengarkan atau pengen tahu tentang Horiro Al-Kautsar, Horir ini lembah gitu ya, lembah Al-Kautsar, maksudnya kota di surga. Kata Aisyah apa? Falyaj'al asbi'aihi fi ini, Jadikanlah, tutupkanlah kedua jari ini di telinganya. Telinganya sudah ditutup. Dengar apa kamu di sana? Ini katanya seperti uh, eh, Horiro Al-Kautsar. Khariro Al-Kautsar. Nah, seperti min di sini bukan min dari bagian al-kautsar yang kita dengar ketika kita tutup telinganya itu bukan suara al-kautsar, tapi lil jins sejenis seperti itu. Ya, seperti itu. Bedanya seperti itu. Jadi eh, inna syidatul harri sesungguhnya eh, panas teriknya matahari di dunia itu min jahannam artinya itu sejenis daripada Eh, hembusan api jahanam ya panasnya api jahanam maka di sini ketika sholat maka boleh takhirus sholat ya, disunahkan pada bahkan disunahkan walaupun di sini bentuknya perintah fa'adri itu tapi perintah di sini tidak menunjukkan wajib tidak menunjukkan wajib hanya mustahab saja hanya mustahab saja. Kalau kita mau paksakan, ya memang sekarang cuacanya beda ya. Kita masjidnya ber AC dan lain sebagainya itu ya sah-sah saja sholatnya. Tapi ini hanya menunjukkan mustahab takhiru sholat di syiddatul khair hari. Nah, ketika waktu sudah agak dingin. Nah, batasannya apa? Dinginnya sampai gimana? Masih panas terus sampai asar. <laughs> ini para ulama tidak eh, tidak ada ketentuan baku batasan sampai berapa menit ya. Akan lima musan ini adalah uh, sebagaimana dia menyetandarkan itu sebagaimana apa yang uh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Bilal bahwasanya pun Nabi safir mana Nabi SAW alaihi wasallam al-muadzin ayyudana lidzir Fa'kola abrid thumma arada ayu fakola Fa'kola abrid hatta ra'ayna nafid talbuli ya ini batasannya dan ini pernah dilakukan oleh Abi Dhar atau dalam hadis Abi Dhar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah safar ada sahabat yang mau adan, abri itu tahan, mau adan lagi abri itu sampai tiga kali. Dinginkan, tunggu dingin maksudnya. Jangan panas-panas azan. Ini menunjukkan bahwasanya yang sebagai takmir masjid boleh boleh yaitu menunda azan ketika sangat panas yang memungkinkan jamaah itu kesusahan untuk masjid dalam keadaan panas. Batasnya apa? Batasnya yaitu sebagaimana Rasulullah SAW hatta ra'aina fai'tal talmuli Maksudnya apa? Sehingga kami melihat apa? Mulai sholat hingga wa yusidu ila qadlil ibradi wa annahu dhuhurul fail sidaraini wa nahwiha. Jadi sekedar apa ya? Sudah ada seperti dinginnya itu seperti matahari sudah agak senang sedikit dan ada bangunan yang menutupi. Sudah suasana agak ya artinya enggak enggak lama banget gitu ya. Tapi sekedar kan ada masanya kalau tergelincir matahari itu masa yang paling puncak-puncaknya panas maksudnya nah, maka hanya beberapa saat, beberapa saat ketika apa namanya bayangan sudah muncul di antara dua gedung, maksudnya itu sudah mulai ada bayangan. Disitulah dimulailah sholat bukan artinya e, menunda sholat sampai dingin banget sampai menjelang asar itu tidak. Karena yang menunda sholat itu termasuk orang yang hafid, ya, termasuk kategori orang-orang yang lagi nabi sholat sahun ini dilarang artinya di sini menunda hanya sekedar apa menunggu dingin bukan sampai uh, sampai sahun atau menunda sholat sampai uh, akhir ya. dan ini berlaku untuk sholat zuhur ya karena syidatul harri itu ketika turun sholat zuhur atau ketika waktu sholat zuhur dan mana hadis ini juga mempunyai kaidah dalam usul fiqh itu kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'al illah dan wa'adaman hukum ini berlaku sesuai dengan ilahnya sesuai dengan sebabnya ya, adanya dan tidak adanya artinya disunahkan mengakhirkan sholat itu ketika sedang panas saja ataupun ketika hujan ya, ataupun mendung itu berarti tidak tidak berlaku hukum di sini Al-hukmu yaduru ma'al ilm wujudan wa adam. Ini kaidah yang masyhur indah al-fiqh. Dan ini adalah dalil e, dalil daripada kaidah tersebut. Jadi fleksibel dalam masalah tertentu. Ketika ada ilah tertentu boleh ya hukumnya berbeda. Walaupun hukum asal tapi apa bersegera dalam salat adalah wajib. Ya, bergerak. Tapi adanya ilah dari sebab seperti ini maka boleh dimundur. <clears throat> ya. Lalu yang kedua, kalau dalam hadis Anas bin Malik yang selanjutnya, iya. Kunna nusalli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri. Kami sholat bersama Rasulullah itu dalam keadaan panas yang sangat terik. Ya, ini seakan-akan kalau kita lihat teks hadisnya kok agak beda jauh dengan yang pertama. Beda jauh yang pertama. Karena yang di pertama itu Fabridu suruh menunda tapi dalam hadis Anas bin Malik ini kunna nusalli ma'a Rasulillah fi syiddatil harri. Panas pun salat. Tetap salat. Inilah satu dalil yang mengalihkan bahwasanya kata fa'adridu ya walaupun bentuknya perintah ya dalam hadis yang pertama itu tidak menunjukkan wajib. Karena ada korinah lain bahwasanya Rasulullah dengan para sahabatnya tetap sholat dalam keadaan syiddatul har dalam keadaan panas seperti hadis yang dua ini sampai-sampai ketika mereka mengatakan ketika salah satu dari kami tidak mampu untuk sujud saking panasnya kita maklumi bahwasanya e, masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas garis saja nggak kayak masjid kita ada atapnya ya apalagi di bidayati e, Islam permulaan Islam di Madinah garis saja ini masjid wis sebagai masjid itu kan masjid Rasulullah walaupun di akhir-akhir masjid Rasulullah mulai ada atap separuh dari atap lepah kurma ada tapi yang namanya syiddatul har di padang pasir itu walaupun ada atapnya, kalau sholatnya ya sholatnya kan di atas pasir, tidak ada lantai zaman itu. Ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya para sahabat sholat itu bersama sendal-sendalnya. Kalau sedang syiddatul har, mana mungkin dia kuat untuk sujud di atas pasir? Maka solusinya apa? Mereka mengatakan bas atau taubahu fasajada lagi, membentangkan pakaiannya dan sujud di atas e, di atas pakaiannya. Jadi boleh. Di antara hadisnya ini adalah sebagai faedah bahwasanya boleh kita sholat pakai tikar. Dengan sajadah ya. Boleh bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yusolli ala sarir dia sholat di atas apa tikar sampai kulitnya itu membekas membekas dengan tikarnya boleh yang penting eh, sejarah tersebut harus di koridor tidak ada sesuatu gambar yang memalingkan kekhusyuan ataupun gambar yang bernyawa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat yang mana ketika itu tempat sholatnya ada korden yang bergambar nyawa itu langsung disingkirkan dan suruh dicopot. Nah, inilah dua hadis tentang disunahkannya takhir sholat, menunda sholat gara-gara syiddatul harri. Gara-gara syiddatul harri. Ya. Lalu ketika kita sepintas melihat antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, seakan-akan kontradiktif ya. Kok yang pertama disuruh menunda, kok yang kedua disuruh tetap sholat. Ya. Kunna sholat tetap sholat kita bersama Rasul. Para ulama ini menjamak dalam masalah ini, ya, artinya tidak bertentangan dalam hadis tersebut. Ya, seperti apa yang e, disampaikan oleh para ulama, mereka menghawil atau membawa ya makna yang di antara dua hadis ini adalah wa asalu makila fi dzalik ma dhahaba ilaihi jumhur. Dengan jumhur mengatakan bahwasanya yang yang mana? Gitu. Yang afdol ketika apakah dia tetap sholat karena punya dalil khusus inna afdoli sholati fi awali waktiha atau dia mengakhirkan atau dia mengakhirkan seakan-akan yang diakhirkan juga afdol yang tetap sikukuh dengan awal waktu juga afdol tapi ini bainal lain di antara dua afdol pasti ada yang lebih afdol. Maka jumhur mengatakan para sahabat mengatakan apa? E, kebanyakan orang mengatakan al afdolu ada visi dari harri al ibrad. Yang paling yang paling bagus ketika panas sedang terik itu adalah tetap menunggu dingin. Ini yang paling afdol. Ya. Walaupun tidak menafikan keafdolan ketika dia tepat waktu. Karena berdoanya duanya ya karena sebagaimana apa yang disampaikan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya bahwa saya mengatakan kanu yubri yubar yubridu nasbi salat walakin hararatal ardi baqiyah dan cara menjamak yang kedua yang selanjutnya adalah ya, kenapa kok hadis yang kedua dikatakan masih panas <coughs> maka untuk menjamanya ada hadis lain itu hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik mengatakan mereka itu sebenarnya sudah mengakhirkan sholatnya ketika panas. Tapi apa katanya? Fa'innal hararata baqiyah. Panas itu masih ada sisanya gitu. Bukan mengakhir, bukan tidak mengakhirkan mereka gitu. Tapi tetap mereka menunda sholatnya. Tapi panasnya masih sisa. Karena bumi yang kena panas itu kadang walaupun cuaca sudah dingin, tapi bumi masih panas sehingga para sahabat membentangkan kainnya untuk apa? Sujud. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada ta'arud dalam kedua hadis tersebut. Ya, yang dijelaskan uh, oleh Anas bin Malik Ya, karena apa ya yang namanya takhiru fi syiddatil har ya apa karena dalam kondisi cuacanya. Tapi ketika sujud mereka memang membentangkan itu karena masih panas dan ini menunjukkan bahwasanya afdol adalah tetap menunda karena bisa jadi yang membentangkan kain sujudnya bukan karena sudatul har karena baqiyatul minal har sisa daripada na, cuaca panas sehingga dia membuka kainnya untuk ber, bersujud itulah sedikit pembahasan ya karena yang dituntut fil ibrod yang dimaksud dengan tabrid atau mendinginkan cuaca itu bukan sampai buminya dingin seperti apa yang kita sampaikan tadi, tapi cuaca maksudnya sejenak agar cuaca tidak panas banget. Walaupun kadang bumi masih panas. Nah, bumi yang diminta adalah yang dimaksud yang dimaksud e, dari hadis Habri itu disolat laisa sabil ard bukan bumi yang sampai dingin. Kalau bumi yang sampai dingin ya sampai sore ya sampai asar sampai asar lalu yang selanjutnya apakah berlaku ketika cuaca sekarang kalau tadi dikatakan al itu rumah ma'alah ada menujudan ya apa berlaku sekarang masjidnya udah pakai AC Ustaz ya udah pakai AC nggak ada panas lagi Ya, maka saya katakan dan sebagaimana pendapat para ulama mengatakan ini tetap hukum masih berlaku. Karena kata fa'adri itu bisalah. Dalilnya mana masih berlaku. Dalam hadis yang lain ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar dan ada yang mau azan salah satunya maka Rasulullah mengatakan adri itu sampai tiga kali. Yang menunjukkan ini jadi yang ditunda itu bukan sholatnya tapi apa? Azannya ya adanya yang menunjukkan apa yang menunjukkan ini adalah rukshoh keringanan bagi orang yang mau berangkat kemana ke masjid karena apa namanya walaupun masjidnya berasai dingin tapi ketika berangkat ke masjid masih dalam keadaan panas maka boleh ini tetap untuk ditunda sholatnya ditunda sholatnya makanya ini adalah e, tidak menafikan kalau zaman sekarang masjid sudah dingin sudah ada kipasnya sudah ada AC-nya boleh nggak untuk menusuk kalau yang cuaca di luar sangat panas itu boleh itu boleh Artinya apa? Karena Rasulullah Wasallam suatu ketika dia menyuruhnya e, apa sahabat yang mau ada, ya, dan itu tidak adanya. Karena apa? Dia kondisi orang mau berkumpul itu sangat panas itu sangat merepotkan, sangat merepotkan. Ya, itu di di antara faedah yang dapat kita petik daripada fahad itu disolat. Tetap sampai sekarang hukumnya masih berlaku dan disunahkan dan tidak menafikan untuk uh, dan ini hanya mustahab saja. Boleh saja walaupun panas tetap kita lakukan sholat Allah dan Pembahasan yang selanjutnya masih satu bangun lagi yang cukup uh, perlu kita bahas adalah uh, hadis yang selanjutnya yaitu hadis Anas Malik. Anas Malik radhiyallahu anhu qal beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik wa qaulahu ta'ala Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lupa sholat, maksudnya lupa meninggalkan atau lupa tidak sholat, lupa ya, nasi ya. Fal yusalliha ida dzakaraha. Maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat ketika dia ingat la kafarah laha tidak ada kafarah tidak ada ya, tidak ada denda bagi orang yang lupa tadi illa dalika kecuali dengan sholat di ketika dia ingat ya, dari dia ingat kaulahu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, wakimi sholat alidikri dan dirikanlah sholat untuk mengingatku untuk berzikir kepadaku ya, berzikir kepada. dan dalam riwayat Muslim man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang lupa salatnya, nasiya salatan, lupa tidak salat, aw nama atau tertidur anha karena lupa tadi Fakafaratuha ayusalliha idza dzakara. Maka kafaratnya dendanya adalah hendaknya dia sholat ketika dia mengingat. Itulah satu hadis yang berkaitan dengan tarkus sholat apa meninggalkan ataupun lupa tidak mengerjakan sholat lupa tidak mengerjakan sholat hadis Anas bin Malik ini ya, sebagaimana yang kita pahami bahwasanya mengerjakan sholat ini adalah suatu hal yang sangat penting ya. suatu hal yang sangat penting tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan lupa ya. walaupun dalam keadaan lupa ya tidak boleh meninggalkan dan akhir menundanya. Akan tapi ini adalah masalah ya. masalah ketika dia lupa atau tertidur. Lupa atau tertidur. Tentunya menunjukkan pentingnya sholat ya. harus dia kafaratnya dendanya atau yang dia harus lakukan adalah sholat ketika dia ingat Walaupun ada hadis lain yang mengatakan eh, Mufiya li ummatin al khatai wa nisyani wa mastusrihu alaih Kata Rasulullah SAW Dimaafkan bagi umatku Anil khotoi dari kesalahan wanisian dan lupa Wa mastufrihu alaih Dan apa yang dipaksa bagi dia Dimaafkan ya. Dan hadis-hadis yang serupa dengan demikian Akan tetapi Hadis ini menjelaskan tentang sholat apabila dia lupa. Artinya apa? Walaupun dia lupa, karena pentingnya sholat, maka dia tetap harus mengerjakan sholat. Ya. Jadi tidak berlaku hadis ufiya oh, di umat itu tadi dimaafkan. Lupa nggak sholat cuma dimaafkan tidak, ya, tidak. Karena sholat itu sangat pentingnya Bahkan sampai Rasulullah mengatakan farqu baini wa kufri as-salat. Perbedaan orang muslim dan orang kafir adalah sholat. Nah, maka hendaknya dia bersegera sholat salat dikri untuk mengerjakan sholat. Yang pertama, ketika dia lupa, apakah dia boleh menundanya? Nah, misalnya dia tertidur jam 11 tidur sampai asar ya, sampai asar lalu mana yang dahulukan sholat asar dulu atau sholat zuhur dulu atau sholat zuhur dulu maka di sini kena bentar kalau dia ingat sebelum sholat asar maka yang sahih adalah kena hukum tertib dia harus sholat zuhur zuhur dulu sholat zuhur dulu loh udah komat asalnya misalnya tidak apa-apa dia sholat duhur niat sholat duhur dengan ikut jamaah asar nanti dia setelah selesai baru melakukan sholat asar munfaridah dengan ya, sendiri ya, tapi kalau ingatnya setelah apa namanya setelah sholat asar maka dalam masalah seperti ini tidak apa-apa dia sesuai dengan dalil yang ada fal liha tidak ketika dia ingat kapan dia ini dan bersegera dan tidak boleh ditunda, tidak boleh ditunda. Walaupun dalam masalah menunda, ini sebagian ulama berbeda pendapat, ada sebagian yang mengatakan wajib untuk bersegera. Kalau seperti Imam Syafi'i, ya, ya, yang berbeda dengan Jumhur, kalau Jumhur mengatakan mubadarah, nah segera. Imam Syafi'i itu uh, boleh mengkotonya ini apa namanya apa namanya disunahkan untuk bersegera tapi boleh untuk apa takhiruhan nanti ya, apa ya? ya. di antara dalilnya adalah yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tertidur dan para sahabatnya ya pernah pada kalau nggak salah dalam perang Tabuk atau perang apa gitu ya tertidur yang mereka itu tidur eh, mereka tidak langsung apa namanya sholat akan tapi melaksanakan perjalanan sejenak baru melakukan sholat ini dalil yang dipakai oleh Imam masyarakat bolehnya tidak bersegera untuk sholat ya. akan tapi jumhur mengatakan hadis bab ini Allah dan lebih kuat ya. yang mana mengatakan bahwasanya man nasiya sholatan ada idha tidak idha dakarlah ketika dia apa namanya mengingatnya segera tidak boleh ditunda tunda lagi walaupun ada waktu muhaddad ada waktu yang dibatasi maka diwajibkan oleh jumhur ulama dan yang segera untuk sholat dan jumhur menjawabnya diantaranya adalah e, bahwasanya Rasulullah yang terjadi pada perjalanan dengan sahabatnya itu bukan untuk tahir ya akan tapi untuk apa namanya bisa dilihat karena hukum batin fi sholat dalam safar itu berbeda dengan orang mukim ya kalaupun dalam mukim itu tidak terkena hukum tabatur fi sholat segera bersholat karena jamak takhir pun boleh gitu kan ya ini menunjukkan bahwasanya dalam safar itu tidak terkena hukum e, apa bersegera untuk sholat nah inilah yang menjadi apa pendapat jumhur bahwasanya dia wajib tetap untuk bersegera ketika dia ingat langsung bersegera jangan nanti-nanti walaupun Imam Syafi'i berdalil dengan eh, apa namanya hadis tersebut bolehnya menanti-nanti. Nah, inilah denda kafarat daripada orang yang e, ketika lupa salatnya. Dan ini ada hadis yang kita nasya umati ketika umatku itu lupa maka ufiya di ummati mas tuprihu siang. Ini tidak berlaku dalam ini tidak begitu dimaafkan begitu saja. Terus yang selanjutnya ini permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat misalnya. Apa hukumnya eh, orang yang meninggalkan sholat yang tidurnya sampai tiga hari? ada nggak tidur sampai tiga hari? Bisa jadi ya, bisa jadi. Tidur asabul kafi aja berapa tahun? Iya, mungkin saja mungkin saja atau orang yang pingsan nah, pingsan koma itu kan kadang sampai berhari-hari ya, ya seminggu kan orang dioperasi atau bagaimana nah ini yang seperti ini para ulama berfatwa dan membahasnya ya harus yang pertama dibedakan berbeda dengan orang yang tidur dan orang muhma alaih, orang pingsan harus dibedakan ya. Kalau yang tertidur, ya maka secara nas hukum dia tetap fal dia tidak terkurang Ya, karena tidur ya orang tidur ya bukan karena nggak pingin tidur ya biasanya orang tidur main kepinginan sendiri tuh tidur maka dia tetap wajib masuk walaupun sampai tiga hari dia harus kodok semua sholatnya harus kodok setiap sholat akan tapi masalahnya ketika orang itu pingsan. Karena ya hukum orang yang eh, apa itu bisa kecenderungan itu dikiaskan seperti orang junun, orang gila, hilang akalnya karena gila atau karena tidur atau lupa. Ya. Ini berbeda. Jadi kalau dia, makanya Syekh Muhammad Saleh Al menafsir, mentafsir, merinci. Kalau al-muhma orang yang pingsan itu disebabkan karena dirinya, karena dirinya, misalnya dia minum obat, ya, minum obat, biar dia pingsan gitu ya. Karena sebab karena dirinya. Maka yang seperti ini dia tetap wajib untuk mengkodok semua sholatnya. Mengkodok semua sholatnya. Kalau yang pingsannya dia bukan sengaja karena dirinya, maka ini akrobnya ke hukum al-junun, al-majnun, orang yang gila, hilang akalnya. Maka tidak terkena wajib untuk mengkodok sholat. Mengkodok sholat karena ya seperti orang misalnya eh, pertama sehat, terus terkena penyakit al junun ya surupan dan sebagainya Sampai tiga hari dia lupa, hilang akalnya, sampai nggak sholat. Nah, dia tidak terkena taklif, tidak terkena beban syariat yang seperti ini. Maka tidak boleh untuk tidak di apa namanya juga untuk seperti orang yang yang lupa. Walaupun seperti saya bin Baz, eh, saya Fauzan mengatakan bahwasanya dobitnya adalah bukan ini kalau saya Fauzan ini dobitnya bukan apa namanya sengaja atau tidak sengaja karena dirinya sendiri atau bukan tapi kalau saya lebih simpel lagi mengatakan apa? Kalau lebih tiga hari, kalau lebih tiga hari maka ini hukumnya dengan hukum majnun atau orang yang hilang yang tidak kena taklif. Adapun yang sebelum tiga hari, apapun kondisinya maka bagi dia tetap harus mengkotor semua sholatnya. Ya. Dan ini, masya Allah para ulama itu membahas secara rinci dan saya melihat detail rincian yang sangat bagus adalah Eh, sangat bijak adalah perinciannya Syekh Muhammad oleh Syekh Muhammad oleh eh, Soleh Saimin. Begitu juga pendapat ini dikuatkan oleh menantunya yaitu Syekh Khalid. Ya, Syekh Saimin mengatakan bahwasanya batasan seperti itu. Kalau dia pingsan, misalnya tidak sengaja misalnya pingsannya selakaan, sampai pingsan sampai 10 hari maka dia tidak terkena beban untuk taklif untuk mengkodok sholat tapi karena dia sendiri pingsannya karena dia sendiri maka Eh, dia terkena beban untuk mengulang sholat. Terus bagaimana kalau orang yang operasi? Ya, operasi. Ya, ini operasi kalau kita lihat kan termasuk unsur kesengajaan, gitu ya. Unsur kesengajaan. Maka kita kembali kepada kaidah tadi. Kalau memang itu adalah karena dirinya, kecuali dia memang nggak mau operasi, dipaksa operasi, beda lagi hukumnya ya ini beda lagi maka yang dipaksa itu bukan karena dirinya maka dia terkena, tidak terkena beban taklif nah, tapi karena dirinya dan dia sepakat untuk dioperasi dioperasi makanya semampunya dia untuk bisa mengkotor sholatnya dia dengan sekemampuannya berapa jam dioperasi yang tinggalkan misalnya operasi dua jam nanti eh, jam lima jam sebelumnya sadar maka dia wajib kodok sholatnya walaupun ini adalah dalam ulama ada yang mengatakan juga boleh boleh tidak mengkodok sholatnya karena mengalihkan kepada hukum apa namanya hilang akalnya ada yang seperti itu Allah ta'ala ini para ulama pun berbeda pendapat dalam masalah ini walaupun perbedaan pendapat ini adalah yang mudah ya nggak harus apa fleksibel artinya masing-masing punya hujah yang kuat punya hujah yang kuat adapun seperti saya sendiri Ya operasi pun begitu batasi kalau lebih dari tiga hari maka dia tidak terkena beban pingsannya dipius sampai lebih dari tiga hari maka dia tidak terkena beban untuk mengkodok sholatnya karena dalam nas yang ada di dalam hadis adalah apa katanya manas dia ya, atau manas dia ya sholatan fal tidak idza ketika dia lupa maka sholatnya eh, ketika dia ingat karena hukum asalnya walaupun lupa dia harus mengulang walaupun lupa dia harus harus mengulang karena hukumnya tidak sengaja tidak sengaja nah ini yang berkaitan dengan orang laki-laki ada yang berkaitan dengan e, misalnya takhirus sholat tadi ya berkaitan dengan takhirus sholat dengan akhwat atau para perempuan mahatul muminin yang mana tentang yang pertama tentang takdim salat itu adalah wajib untuk mendahulukan menyegarkan salat adalah wajib karena badirul amal as itu diwajibkan bersegera tapi permasalahannya berbeda dengan orang perempuan e, suatu ketiga Syekh Fauzan pernah ditanya oleh seorang umahat jadi ya Syekh e, apa hukumnya seorang wanita yang mengharapkan sholat demi untuk apa namanya menyiapkan makan siang di rumahnya karena tuntutan daripada keluarga suaminya atau keluarga suaminya atau dari suaminya karena menuruti perintah suaminya pun wajib maka sahabat saya soleh menjawab yang lebih baik adalah tetap yang lebih baik adalah badir bisolah tetap harus mendahulukan sholat akan tapi khusus para perempuan karena dia pernah taklif kewajiban untuk taat kepada suaminya juga maka dia boleh untuk menunda sholatnya ketika dia melaksanakan kewajiban yang lain ya. tapi tetap yang utama adalah apa e, sholat di awal waktunya sholat di awal maka ketika dia punya kewajiban yang lain maka boleh bukan apakah ini bukan termasuk e, wa'idunil musallim alladzina fi sholatihim sahun bukan termasuk karena dia termasuk orang yang menjalankan kewajiban yang sama-sama wajib ya sama wajib yang sama wajib yang wajib pertama harus tepati adapun wajib yang kedua walaupun ditunda tapi tetap kewajibnya tetap sah tetap sah itu khusus untuk e, apa namanya para wanita para wanita yang dia mempunyai beban kewajiban seperti umatul mukminin umatul mukminin lalu Bagaimana hukumnya seorang wanita yang dia mengakhirkan sholatnya ya, santai-santai nggak sholat dulu sebelum akhir waktu datanglah haid datanglah haid ya. Nah, ini ya, sering terjadi ya para hotel seperti ini sholat duhur waktunya tidur dulu santai-santai akhir sholat sampai belum akhir waktunya baru jam 2 datang lahir berarti dia tidak sholat meninggal sholat tuh. maka yang seperti ini dia wajib terkena beban nanti setelah suci untuk mengkodok sholatnya mengkodok sholatnya karena ini adalah kewajiban ya jadi kalau dia masih haid dalam waktunya maka dia wajib mengkodok sholatnya karena ini adalah wajib walaupun itu menundanya karena kewajiban yang lain seperti di atas tadi tetap dia untuk mengkodok sholatnya untuk sholatnya masalah selanjutnya apakah orang yang menunda sholatnya dengan sengaja itu kewajiban kodok apa tidak misalnya orang laki-laki muslim ya, malas saja dia malas malas lagi malas tiba-tiba sadar malas sholat duhur masalah sadar dan mau bertobat di waktu asar. Dia malas, memang sengaja meninggalkan sholat. Apakah dia wajib kotor? Maka yang sahih yang seperti yang lain dia tidak terkena wajib kotor. Karena yang wajib kotor adalah ketika apa? nasi. Ketika dia lupa, bukan melupakan diri. Beda lupa dengan melupakan diri. Adapun orang yang meninggalkan sholat tahawunan, maka inilah wajib dia adalah apa? Bertaubat bertaubat dan memperbanyak sholat nafilah untuk menutupi daripada dosanya tadi ya, tidak wajib kota tidak terkena beban kota karena dia sengaja ya karena dia sengaja bahkan para ulama berhujah bahwasanya adanya sholat waktu yang muhaddad ya, waktu yang terbatas ini adalah toleransi bagi orang yang harus melakukan sholat ya, boleh sholat pada waktu tersebut akan tapi ketika waktu-waktu tersebut dia tetap tidak mau maka tidak ada tidak ada waktu ampunan bagi dia atau tidak ada artinya dia kena beban untuk memutus salatnya karena ini adalah dosa yang telah dilakukannya ya, dosa pada waktu yang telah ditentukan dan dilakukan dia itu wajib bertobat tidak wajib untuk memutus salatnya nah, karena yang kena beban untuk memutus salatnya ketika dia lupa dengan bahasa apa kafar itu dakwah kafaratnya dendanya adalah fal yusolli ada dzakaraha sholat ketika dia ingat adapun yang sengaja maka sudah bagi dia hukum dosa dan dia wajib bertobat dan tidak ada beban untuk mengkodok sholat yang seperti itu nah, itulah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan al-qodoh al faiyatu dan sholat Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin ya, kalau misal kita menunda sholat tepat waktu di masjid karena berbahal misal e, pertama kita diminta orang tua untuk memberikan makanan dengan ya, hmm. terus e, contoh yang kedua jika kita melihat orang kecelakaan jalan dan sudah ada ada, ada azan ya. hmm. nah itu mana yang didahulukan ya Ya, kalau dalam masalah seperti ini, Wallahu ta'ala kita kembali kepada kaidah yang pertama adalah imbabi darurah ya imbabi darurah apalagi silakan gitu ya harus kita tolong Wallahu ta'ala masalah seperti ini kalau kita kiaskan awlawiyatnya kiaskan awal awalawiyatnya karena sholat jamaah itu pun sebenarnya menunda sholat jamaah atau tidak ikut sholat jamaah itu uzurnya banyak ya, bukan cuman e, seperti dalam yang kita bahas ini karena permasalahan syiddatul apa? di jahanam bukan, bukan karena panas saja, tapi banyak ya. Adapun masalah seperti ini seperti perintahkan orang tua dan itu adalah wajib walaupun itu sudah ada Allah Ta'ala ini lebih baik kalau memang orang tuanya bisa mengerti kita kasih tahu Pak sudah ada begini akan tapi kalau orang tuanya masih bersyukur dan wajib, maka boleh kita menemukan kewajiban perintah orang tuanya dulu. Karena kalau kita melihat kias awalawiyah, udur syar'inya, ya jangankan seperti ini ya. Udur-udur syar'i yang membuat orang itu tidak bisa khusus dalam sholat pun dibolehkan. Seperti sedang apa e, makan basol, ya Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menahan orang, melarang orang yang makan bawang untuk ke masjid karena apa namanya malaikat terlihat ada di e, rihi malaikat itu terganggu dengan baunya itu boleh ditundanya ditundanya sehingga dia tidak bau terus ketika orang menahan hajat itu pun boleh menunda jadi apa yang disebutkan insya Allah apalagi ada kesalahan dan turun tertentu hal tertentu maka walau ta'ala seperti ini turun untuk ditunda sholatnya tidak ikut sholat jamaah walau ta'ala Allah nanti ke depan kita mau membahas bolehnya sholat fardu atau sholat nafilah di belakang makmum orang fardu jadi nanti kita ke depan masih membahas beberapa permasalahan yang terkait dan nas daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan uh, as-salat. Salat masih panjang, ya? salat. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan.